Bukan merenung batin. Merenung di bawah bimbingan nususul kitab wa sunnah dan ulama sunnah. Bukan merenungnya Jamarto. Yang punya kesimpulan-kesimpulan batin akhirnya. Nah, ya, hak dianggap batin batin dianggap hak. Lah, sangat keliru. Merenung di bawah bimbingan nususul kitab wa sunnah dan bimbingan ulama sunnah.